kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar karya Syekh Sa'di rahimahullah. Hadis yang ke 15 eh, 18 <clears throat> Al-Hadis al-thamin Ashar yaitu hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah muttafaqun alaih Dari sahabat Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Muttafaqun alaih hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini merupakan suatu hadis yang sangat penting bagi kita semua seperti diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah bahwa hadis ini memberikan suatu peringatan keras dari perbuatan kezaliman. Perbuatan kezaliman seperti didefinisikan oleh para ulama bahwa kezaliman artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sehingga bisa mencakup banyak hal yang sifatnya demikian. Sebagaimana akan diterangkan bahwa termasuk perbuatan dolim dan itu yang terbesar adalah perbuatan syirik. Kenapa disebut dengan kezaliman? perbuatan syirik tersebut karena dalam perbuatan syirik di sana ada perbuatan ibadah yang diberikan kepada yang tidak berhak untuk diibadahi yaitu selain Allah azza wajalla sehingga di sini meletakkan ibadah bukan pada tempatnya meniatkan ibadah bukan pada tujuannya. Sehingga ikhwan fitin rahimakumullah seperti disebutkan dalam ayat Al-Qur'an yaitu wasiat Luqman kepada putranya inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Nah, ini bagian dari sekian banyak bagian perbuatan-perbuatan kezaliman sampai pada sikap zalim yang mungkin pada perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang remeh. Sehingga segala sesuatu yang itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya disebut kezaliman. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis ini memperingatkan kepada kita agar kita tidak terjatuh pada perbuatan zalim karena itu akan menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Sebagaimana diambil faedah pula dari hadis ini seperti kata Syekh As-Sa'di rahimahullah juga hadis ini kalau begitu menganjurkan lawan daripada kezaliman yaitu keadilan. Jadi sebagaimana zalim itu dilarang, maka lawannya yaitu adil diperintahkan dan sangat dianjurkan. Dan syariat Islam seluruhnya adalah merupakan keadilan merintahkan kepada segala bentuk keadilan dari sikap adil yang terbesar sampai pada perkara-perkara yang mungkin dianggap remeh. Allah Azza wa Jalla berfirman pada surat Al-A'raf ayat yang ke-29, "Qul amara rabbi bil qist." Katakan bahwa Rabbku memerintahkan untuk berbuat adil Semakna dengan itu pada surat An-Nahl ayat yang ke-90, "Innallaha ya'muru bil 'adl." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersikap adil. Adapun terkait dengan larangan dari perbuatan zalim dalam ayat tentunya juga banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat Al-An'am tentang keutamaan iman yang bersih dari kezaliman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Untuk mereka keamanan dan mereka akan mendapatkan hidayah akan mendapatkan keamanan di akhirat kelak dan mereka akan mendapat petunjuk dalam kehidupan mereka di dunia. Ini adalah buah daripada iman yang bersih dari perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap zalim. Ikhwani fillah rahimakumullah, Syekh Sa'id rahimahullah menyebutkan bahwa iman yang Allah perintahkan mulai dari pokok-pokok keimanan sampai cabang-cabangnya. Iman yang lahir maupun yang batin. Yang ada dalam perilaku seseorang maupun ada dalam keyakinan seseorang, semuanya adalah bentuk keadilan. Sementara lawannya adalah kezaliman. Dengan ini ketika kita sebut syirik adalah perbuatan zalim, maka tauhid adalah perbuatan yang adil. Adil menurut pandangan Islam atau adil dalam definisi syariat, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian <clears throat> diterangkan oleh Syekh Sa'id rahimahullah bahwa Ketika kita berbicara antara dua hal ini, sikap adil dan sikap zalim, maka keadilan yang terbesar dan hak yang terbesar yang harus dipenuhi adalah hak Allah Azza wa Jal terhadap hambanya yang itu adalah sikap adil terhadap Allah Azza wa Jal dalam arti kita memberikan hak Allah yaitu ibadah yang Allah wajibkan kepada kita semua selaku hamba-hambanya maka demi mewujudkan keadilan itu hendaknya seorang hamba mempelajari hak-hak Allah yaitu ibadah dengan berbagai macamnya untuk kemudian ia berikan semua macam ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama dia pun harus menjauhi sikap zalim terhadap Allah Azza wa Jalla. Sehingga ibadah yang dia ketahui itu semua jangan sampai dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagai contoh sikap zalim terhadap Allah. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan adh-dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Sesuatu yang tidak bisa memberimu manfaat dan tidak bisa memberimu madarat. Kalau kamu tetap melakukan hal itu, yaitu berdoa kepada selain Allah, maka kamu tergolong orang-orang yang zalim. Perhatikan ayat ini. Allah melarang untuk berdoa kepada selain Allah. Karena doa adalah ibadah, yang itu adalah hak Allah. Yang mesti Tujuan doa itu adalah hanya Allah semata. Dengan itu seorang telah berbuat adil. Ketika dia berdoa kepada selain Allah, Allah katakan, kalau kamu melakukannya, kamu tergolong orang-orang yang zalim, yakni musyrik. Zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu ibadah-ibadah selain doa sama hukumnya. Ketika seseorang menyembelih, niatnya untuk selain Allah. Dia telah berbuat zalim. Ketika seseorang uh, misalnya ria dalam ibadahnya, dia juga berbuat zalim. Dan begitu seterusnya. Semua ibadah yang dilakukan karena selain Allah maka terdapat kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah kezaliman yang terbesar. Ikhwani fidin rahimakumullah Diterangkan pula oleh Syekh Sa'id rahimahullah Berikutnya di samping bab tauhid dan syirik ini juga hal-hal lain dari bab iman. Pokok-pokok keimanan, pokok-pokok syariat Islam yang dikenal dengan rukun-rukun Islam, mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah, berjihad fi sabilillah, kemudian berdakwah, ini semua bagian daripada ibadah-ibadah yang hanya karena Allah mestinya dilakukan oleh seorang muslim. Dan dengan itu dia berarti telah melakukan sikap yang adil. Sebaliknya, ketika dia melakukan sesuatu yang salah dalam bab-bab tersebut, ya, terutama dalam bab niat, <clears throat> maka dia telah melakukan suatu perbuatan kezaliman. Ikhwan rahimakumullah. Berikutnya setelah terkait dengan hak Allah Maka Begitu pula yang terkait dengan hak Nabi Kita terhadap Nabi SAW Juga Harus berbuat adil Dan menjauhi sikap zalim Sikap adil terhadap Nabi saw adalah dengan melakukan segala yang diwajibkan terhadap Nabi. Apa kewajiban kita terhadap Nabi? Pertama, mengimani kebenaran beliau bahwa beliau sebagai utusan Allah Azza wa Jal, nabi dan rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah kenabian dan kerasulan ini. Kemudian kewajiban kita juga terhadap beliau adalah mencintai beliau melebihi cinta kita kepada siapapun dari makhluk-makhluk termasuk terhadap diri kita, terhadap istri dan anak-anak kita, terhadap orang tua kita. Mendahulukan cinta Nabi daripada yang lain. Termasuk kewajiban kita terhadap Nabi selalu kita dahulukan ketaatan kepada beliau daripada ketaatan kepada yang lain taat kepada beliau dalam bab syariat ini dan kita dahulukan ketaatan itu daripada ketaatan kita kepada selainnya. Termasuk kewajiban kita terhadap Nabi adalah kita menghormatinya. Tidak merendahkannya. Dan begitu pula termasuk daripada uh, hak Nabi terhadap kita kita senantiasa membela beliau alaihi salatu maka sikap adil kita terhadap nabi adalah kita betul-betul melaksanakan itu semuanya terhadap nabi kita Muhammad alaihi salatu sehingga ketika kita tidak melakukan hal itu kita jatuh pada perbuatan yang sebaliknya yaitu sikap dolim. Kalau kita tidak mengimani Nabi berarti kita terhadap dolim terhadap beliau. Kalau kita mendahulukan cinta kepada selain Nabi daripada cinta kita kepada Nabi, berarti kita juga zalim terhadap beliau. Kita mendahulukan ketaatan kepada yang lain daripada ketaatan kepada Nabi, juga kita berbuat zalim kepada beliau dan begitu seterusnya. Nah, jadi demikian kita mengaplikasikan uh, sikap adil dan menjauhi perbuatan zalim. Kemudian setelah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya diterangkan oleh Syekh Sa'id rahimahullah <clears throat> beralih kepada hak orang tua. Tentu juga kalau dijabarkannya di sana ada hak-hak selain Nabi yang juga harus diutamakan misalnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan seterusnya. Namun eh, kita berpindah sekarang kepada orang tua ya orang tua kita kemudian karib kerabat kita terlebih dahulu orang tua orang tua punya hak yang kita wajib tunaikan dan dengan kita memberikan hak-hak itu kita berbuat adil kepada orang tua yang paling utama dari hak-hak orang tua kita adalah sikap bakti kita kepada orang tua. Bagaimana kita berbakti kepada keduanya baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ketika kita melakukan sikap berbakti kepada orang tua, kita telah melaksanakan kewajiban adil kepada orang tua. Dan sebaliknya ketika kita durhaka kepada kedua orang tua, maka kita pun artinya berbuat zalim kepada orang tua. Kemudian karib kerabat. Mereka juga punya hak. Yang terutama di antara hak mereka adalah sikap silaturahmi kita kepada mereka. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan dalam beberapa ayat tentang silaturahmi. Di antaranya wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut nama Allah dan bertakwalah kepada Allah dalam urusan silaturahmi. Jadi bab silaturahmi ini juga merupakan perintah Allah Azza wa Jal yang Allah perintahkan kepada kita dan sangat ditekankan. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala eh, memerintahkan ya untuk kita menjaga hubungan silaturahmi dan melarang dari yang sebaliknya yaitu misalnya ya dalam firman Allah Azza wa Jal wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal orang-orang itu memutus apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung dalam tafsir ini diantaranya bab silaturahmi silaturahmi itu diperintahkan untuk disambung sementara orang-orang justru memutus nah ini sikap yang tercela maka begitu uh, Begitu pula ya sikap adil kita kepada kerabat kita adalah kita bersilaturahmi kepada mereka dan sikap dolim kita kepada mereka diantaranya dengan memutus silaturahmi dengan mereka. Bahkan ada ancaman-ancaman khusus dari Nabi saw. Semisal sabda beliau, lahir khudul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah orang yang memutus silaturahmi. Kemudian juga beliau terangkan di sini di samping kerab, karib kerabat di sana juga ada hak-hak al-ashab teman-teman. Ya. Yeah. Orang-orang yang itu adalah teman-teman kita mereka juga punya hak. Di antara hak-hak mereka tentu e, di sana ada banyak hak-hak yang perlu dikaji dalam bab ini namun paling tidaknya di antara hak-hak mereka adalah kita membela mereka ketika mereka e, disikapi dengan sikap yang tidak benar sementara mereka adalah orang yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis ya yang eh, maknanya bahwa men atau barang siapa yang membela harga diri saudaranya ketika dia direndahkan martabatnya maka Allah Subhanahu wa taala akan apa memasukkannya ke dalam al-jannah atau yang semakna dengan itu. Suatu hadis menyebutkan bahwa ketika kita punya saudara seiman yang sedang diribahi misalnya sementara kita tahu dia adalah orang yang bebas dari apa yang sedang dibicarakan kemudian kita membelanya maka kita mendapat keutamaan yang besar yaitu dijanjikan untuk masuk ke dalam al-jannah atau diselamatkan dari neraka. Nah, ini artinya bahwa di antara hak teman-teman kita adalah pembelaan terhadap mereka ketika mereka dalam kebenaran. Dan juga Nabi SAW dalam hadis yang masyhur beliau mengingatkan kita ya al muslim wa akhul muslim la yadlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu wa la uh, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain tidak boleh dia mendzaliminya, tidak boleh dia berbuat apa eh, sikap-sikap e, yang merendahkannya atau membiarkannya tanpa pertolongan saat dia membutuhkan pertolongan atau mendustakannya dan yang semakna dengan itu ini menunjukkan bahwa mereka teman-teman ya punya suatu hak yang kita mesti memberikan haknya dan itu adalah bagian daripada sikap adil kita terhadap mereka. Dan sebaliknya, ya, ketika kita melakukan lawannya berarti kita telah berbuat zalim terhadap mereka. Kemudian juga beliau menjelaskan demikian pula kita terhadap istri-istri kita. Di sana pun ada hak. Sebagaimana kita punya hak yang wajib dipenuhi oleh istri, istri pun punya hak yang wajib kita penuhi sebagai suami. Maka sikap adil kita terhadap mereka adalah memberikan hak-hak itu. Mereka punya hak nafkah, ya, sandang, pangan dan papan kita pun juga punya hak sebagai laki-laki untuk ditaati dalam kebaikan. Dijaga harta kita ketika kita tidak di rumah. Istri menjaga dirinya, kehormatannya demi suaminya. Maka ini adalah hak-hak masing-masing yang mesti ditunaikan. Sehingga ketika masing-masing menunaikan hak orang lain, dia telah melakukan keadilan. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya ketika tidak dilakukan hal tersebut berarti terjadi kezaliman, entah dari pihak suami atau dari pihak istri. Maka dari itu berhati-hati jangan sampai ini menjadi beban ya, sikap-sikap zalim yang akhirnya menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Dan begitu pula kata Syekh Said rahimahullah terhadap manusia pada umumnya. Di sana banyak hak-hak antara sesama muslimin. Yang diantaranya telah diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha Sesungguhnya darah-darah kalian yakni kaum muslimin wa amwalakum harta benda kalian wa aradakum harga diri kalian alaikum haramun adalah sesuatu yang Allah haramkan atas kalian kahurmati yaumikum hada seperti uh, haramnya perbuatan-perbuatan pelanggaran pada hari kalian ini. Nabi SAW mengatakan hari kalian ini disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi berkhutbah dengan khutbah ini di tiga tempat waktu haji. Pada hari Arafah ketika wukuf, lalu pada hari nahar tanggal 10, tanggal 9 wukuf di Arafah, beliau berpidato dan menyebut hal ini. Tanggal 10-nya, hari besoknya lagi, hari Nahar, beliau berkhutbah menyebutkan ini juga. Hari berikutnya, pada hari-hari tasyrik, beliau berkhutbah menyebutkan juga. Ini menunjukkan bahwa ini betul-betul sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Jadi terhormatnya jiwa muslim, harta muslim dan martabat muslim seperti terhormatnya hari kalian ini. Hari-hari tersebut hari-hari mulia. Bahkan hari yang paling mulia pada tanggal 10 hari Nahar. Hari paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi syahrikum hada pada bulan kalian ini. Bulan suci yaitu bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hada di negeri kalian ini di tanah suci eh, Makkah ya artinya di sini pada hari Mina Mina termasuk wilayah Al Haram ya termasuk wilayah Al Haram tanah suci jadi Nabi SAW menyebutkan hadis ini dalam khutbahnya di hadapan jamaah haji ketika itu menunjukkan ini salah satu dari hak-hak kaum muslimin yang mesti di antara mereka saling menjaganya. Maka sikap adil terhadap, terhadap mereka kaum muslimin pada umumnya adalah menjaga hal-hal tersebut tidak boleh menumpahkan darah mereka tidak boleh mengambil harta mereka tidak boleh melakukan uh, perbuatan maupun kata-kata yang membuat rendahnya martabat mereka. Ya, dijaga martabat kaum muslimin. Berarti kalau seseorang melakukan sebaliknya, jelas dia telah melakukan perbuatan yang zalim yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau Syekh Sa'd rahimahullah, "Fadzulmu kulluhu bi anwa'ihi dzulumatun yaumil qiyamah." Maka kezaliman itu seluruhnya dengan berbagai macamnya adalah dulumat, kegelapan-kegelapan di hari kiamat yu'aqabu ahluha ala qadri dzulmihim. Orang-orang yang melakukan sikap zalim itu akan dihukum seukuran dengan kezaliman mereka. Wa yujazal madlumun min hasanati dzalimin dan orang yang terzalimi akan diberi balasan diganti dengan kebaikan-kebaikan orang yang berbuat zalim. Fa illam lahum hasanat aw faniyat ukhidha min Kalau orang yang berbuat zalim tidak punya kebaikan maka akan diambilkan dari kejelekan orang yang terzalimi untuk diberikan kepada yang mendolimi. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau adalah ringkasan dari apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau peringatkan umat ini dari perbuatan zalim itu di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis atadruna manil muflis Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Beliau bertanya kepada para sahabatnya. Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut dalam penilaian kami adalah orang yang sudah tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya uh, apa mata harta benda. Itu menurut kami orang yang bangkrut. Tapi Nabi SAW ternyata bukan bermaksud itu. Beliau justru ingin memberikan pengertian bangkrut yang hakiki. Kalau itu kan bangkrut urusan duniawi, tapi bangkrut yang hakiki bukan itu. Kata beliau, Al-muflis fi ummati man ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut dari umatku itu nanti adalah orang yang datang di hari kiamat di salatin, wasyam. Orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, wazakah ya. Dan pahala zakat, eh, begitu saya ingat saya beliau menyebutkan. Tapi ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا ternyata juga dia membawa perbuatan-perbuatan zalim dia telah mencela fulan dia telah memukul fulan dia telah mengambil harta fulan dia telah melakukan tuduhan terhadap fulan ya jadi ada kebaikan ada pula perbuatan-perbuatan zalim yang dia lakukan. Lalu kata Nabi SAW, فَيُعْطَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ Maka orang yang didolimi diberi ganti dengan apa? Dengan pahala-pahala orang yang mendolimi. Karena di sana kan sudah tidak ada harta benda yang dibawa. Orang mati tidak membawa harta benda tapi membawa pahala atau dosa. Ya. Maka di saat itu balasan dari suatu perbuatan zalim adalah dengan pahala orang yang mentolimi diberikan kepada yang ditolimi. Kata Nabi SAW, فَإِنْ فَنْيَتْ hasanatuhu qabla an يُقْضَ مَا alaihim." ketika kebaikan-kebaikan itu habis sebelum terlunasi utangnya yakni kezaliman yang dia lakukan itu belum sempat dibayar semua belum sempat terselesaikan semua ya ukhidha min sayyiatihim thumma turiha alaih maka keburukan orang-orang yang dizalimi dosa-dosa yang dizalimi diambil untuk diberikan kepada orang yang membolimi. Hatta ulkiya alaihi tumma ulkiya benar dilemparkan kepadanya, diberikan kepadanya, kemudian akhirnya dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, kata Nabi SAW ini orang yang bangkrut sesungguhnya itu yang seperti ini. Ya, bangkrut di akhirat. Kalau bangkrut di dunia dalam urusan duniawi, dia sesungguhnya belum bangkrut karena kalau urusan duniawi urusannya mudah ya dalam arti tidak akan terbawa ke akhirat ketika apa kerugian itu nggak akan terbawa ke akhirat karena toh kalaupun dia banyak harta mati juga nggak bawa hartanya ya yang akan dibawa di akhirat itu kan amalnya maka ketika dia kehabisan harta yang penting amalnya bagaimana nah inilah hakikatnya maka hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana bahayanya perbuatan kezaliman. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga uh, apa? mengingatkan tentang perbuatan zalim ini dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jal mengatakan, Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi. Waja'altuhu bainakum muharraman, fala tadalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Dan aku jadikan perbuatan zalim haram untuk dilakukan di antara kalian juga. Maka fala tadalamu kalian jangan saling membolimi. Ya. Allah Azza wa Jal maha suci dari sikap zalim. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid dan tidaklah Rabbmu mendzalimi hamba-hambanya. Ya, wala yadhlimu rabbuka ahada dan Rabbmu tidak akan mendzalimi siapapun. Maka Allah pun mengharamkan perbuatan zalim di antara hamba-hambanya. Hadis Nabi yang kita baca menggambarkan bagaimana bahayanya perbuatan zalim. Dan seseorang tidak akan masuk ke dalam al-jannah sekalipun dia punya banyak amalan-amalan dan pahala-pahalanya selama masih ada utang kezaliman itu. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dia tidak akan masuk ke dalam al-jannah sementara misalnya masih ada tanggungan sekalipun tanggung kepada mereka yang sudah masuk neraka. Ya. Kalau dia masih punya utang dalam arti perbuatan zalim terhadap orang lain, dia mesti membayarnya dulu sampai bersih betul-betul. Tidak ada siapapun yang menuntut dia baru dia akan masuk ke dalam al-jannah. Ikhwan fillah rahimakumullah dan diterangkan oleh para ulama bahwa uh, di sana ada tiga macam kezaliman. Ini ditinjau dari uh, salah satu sudut pandang ya, ada tiga macam kezaliman. Syekh Sa'di mengatakan, "Nau'un la yaghfiruhullah." Ada kezaliman yang Allah tidak akan mengampuni dan ini yang tadi kita telah bahas yaitu kezaliman dalam bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kezaliman yang Allah tidak akan biarkan. Bukan tidak diampuni tapi tidak dibiarkan. Artinya terus akan ada tuntutan. Yaitu kezaliman di antara sesama makhluk, sesama hamba. Ya. Sekalipun seseorang sudah mati, Jangan ber, jangan dianggap berarti sudah selesai. Tidak akan selesai sampai hari kiamat kelak. Ya. Orang yang terdolimi bakal menuntut ya bisa mungkin memaafkan atau menuntut yang jelas akan bersambung sampai di akhirat tidak berhenti di dunia ini bahkan Nabi Rasul mengatakan sampai pun hewan-hewan sehingga nanti akan ada kisos di antara hamba-hamba termasuk di antara hewan-hewan ya disebutkan dalam hadis Nabi SAW sampai uh, hewan yang tidak punya tanduk akan mengkisos hewan yang bertanduk ya di dunia mungkin sesama hewan ya kan bertarung satu punya tanduk satu nggak ada yang tidak punya tanduk sehingga apa terdolimi. Nah, nanti hewan-hewan pun akan ada kisos, apalagi manusia. Nah, ini demi uh, apa? Hilangnya berbagai tuntutan kezaliman itu. Nah, kezaliman dari jenis kedua ini yang dikatakan tadi tidak akan dibiarkan oleh Allah. Terus akan bersambung. Makanya kita selaku seorang muslim yang mengerti tentang hal ini harus betul-betul berhati-hati dari perbuatan-perbuatan zalim. Ya. Banyak orang yang tidak punya sikap hati-hati atau bahkan banyak orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jal dan kepada nasibnya khawatir tidak ada rasa khawatir terhadap nasibnya di akhirat kelak sehingga di dunia sudah terlalu banyak berbuat dolim, yang mendolimi manusia itu sudah baik fisiknya maupun harta bendanya maupun kehormatannya sudah nggak peduli ya berdarah dingin sudah tidak punya perasaan takut dan khawatir terhadap nasibnya di akhirat kelak makanya Nabi kalau mengingatkan umatnya sering mengatakan apa mengkana yu'minu billah wal yumil akhir siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hari akhir itu bagaimana? Nanti kan ada tuntutan di sana. Nanti kan ada balasan di sana. Makanya orang yang iman kepada hari akhir dia akan berhati-hati. Ya. Dia akan waspada. Dia akan memikirkan keselamatannya di akhirat kelak. Kalau orang sudah tidak tergugah dengan imannya kepada hari akhir, mesti di dunia akan menggampangkan urusan ya termasuk urusan kezaliman ini. Nah, makanya diingatkan para ulama, perbuatan zalim tidak akan dibiarkan. Ya. Dan Nabi menasihatkan mengkana uh, eh, apa? lahu madlamah diakhiri akhihi falyatahallalhu. Siapa yang punya kezaliman di dunia ini hendaknya segera dia minta kehalalannya sebelum datang di hari yang tidak ada yakni harta benda, kekayaan ya. Selesaikan urusan-urusan ini di dunia sebelum datang di akhirat yang sudah di sana tidak ada lain kecuali ya orang akan membalas dengan apa? pahala. Amal yang dia lakukan di dunia dengan sholatnya dan lain-lain Iya kalau diterima ya Sholat kita akan berpahala Kalau diterima kita kan nggak tahu juga Diterima apa enggak Sehingga pahala kita ya nggak tahu ada apa enggak gitu di akhirat Kalau sudah ada dan tidaknya kita nggak ngerti Kemudian kita berbuat dolim yang itu pasti nah, Terus gimana nasib kita ini Nah maka dari itu Perbuatan kezaliman harus betul-betul kita waspadai Terutama Ya uh, apa <clears throat> kebaliman kebaliman yang tadi disebutkan ya apalagi yang pertama yaitu syirik kepada Allah azza wajalla yang ketiga adalah perbuatan kezaliman yang di bawah kehendak Allah azza wajal bila Allah menghendaki Allah akan mengampuni bila Allah menghendaki Allah pun akan menghukum nah ini adalah terkait dengan kezaliman uh, hamba terhadap dirinya dengan dia berbuat maksiat yang sesungguhnya juga ada unsur kezaliman terhadap Allah tapi kalau urusan dosa-dosa ini Allah Azza wa Jal masih memaafkan kalau Allah menghendaki ya untuk di dunia mungkin Allah maafkan dalam arti uh, di kehendak Allah Azza wa Jal sehingga di akhirat mungkin akan disiksa mungkin tidak ya seseorang misalnya berbuat dosa tidak ada kaitannya dengan makhluk hanya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan dosa syirik, tapi dosa besar di bawah kesyirikan. Nah, mungkin Allah maafkan, mungkin Allah hukum. Tergantung pada kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni untuk dipersekutukan dengannya sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni selain itu lima yasha bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Uh, <clears throat> ini semua yang terkait dengan kezaliman-kezaliman ya. Tentu kita harus <clears throat> betul-betul berusaha menghindarinya demi Eh, untuk mendapatkan keterangan dan cahaya di hari kiamat kelak karena seperti yang disebutkan oleh para ulama kita ya <clears throat> bahwa di akhirat kelak akan ada dulmah kegelapan ya jadi sebagaimana tadi di akhirat ada kisos juga di sana akan ada dulmah kegelapan dan orang yang apa melewati as itu tergantung dengan amalnya. Ya, kalau kita bicara tadi kegelapan, sekarang bagaimana dapat cahaya? Cahaya dengan keadilan. Disebutkan dalam hadis itu ada orang yang cahayanya seperti pohon kurma. Besar cahayanya. Tapi ada orang yang cahayanya di ujung jempolnya. Kadang hidup, kadang mati. Ya. Kadang hidup, kadang mati cahayanya. Nah, ini tergantung dengan apa? Tergantung dengan amalnya. Di sana ada kegelapan karena kezaliman, di sana ada cahaya karena keadilan. Ya. Ini bisa kita baca dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-12 ya. Sedikit menyebut tentang hal ini. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtil anhar. Kamu melihat kaum mukminin dan mukminat ya. Yas'a nuruhum baina aydihim, memancar cahaya mereka dari depan mereka, dari kanan mereka. Busyrakumul yaum. Kabar gembira untuk kalian pada hari ini jannatun tajri min tahtil anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, jadi untuk memperoleh cahaya di akhirat upaya dengan upayanya dengan berbuat keadilan di di dunia ini. Adil dengan e, makna yang luas tadi kita telah sebutkan contoh-contohnya. Dengan itu akan kita peroleh cahaya di akhirat kelak. Dan sebaliknya kezaliman membuat kegelapan. Maka hindari kezaliman-kezaliman supaya tidak e, gelap di akhirat kelak. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah Azza wa Jalla <clears throat> uh, eh, memberikan taufiknya kepada kita dan karunia kepada kita supaya kita memperoleh cahaya-cahaya di akhirat kelak dan terlindungi dari kegelapan-kegelapan itu. Apakah suami berdosa jika membiarkan istrinya pergi acara walimahan dan lainnya dengan menumpang mobil ikhwan tanpa disertai mahramnya. Terus terang sebagai suami cemburu berat. Namun katanya ada pendapat yang membolehkan selama tidak sabar. Ya. Yeah. Eh, kadang kita bicara bab ini bukan hanya bab boleh dan tidak dalam hukum ya. Perbuatan ini misalnya seorang pengemudi mobil satu dengan istrinya di situ. Di belakang ada wanita-wanita dan dalam jarak dekat. Kalau kita bicara hukum dan di sana tidak ada khulwat, ya kan? Karena eh, apa tersekat misalnya antara depan dan belakang pengemudi di depan dengan istrinya misalnya kalau kita bicara hukum mungkin eh, kita mengatakan bahwa itu boleh saja namun jangan selalu bicara bab ini hanya meninjau dari bab boleh dan tidak tapi kita mesti punya pandangan lebih jauh Yaitu apa? Kekhawatiran terjadinya hal-hal yang tidak baik Ya Apalagi di sini disebutkan bahwa sang suami sangat cemburu. Dia punya hak untuk melarang, sekalipun istrinya mengatakan, "Oh, ada fata bolehkan." Suami punya hak veto di sini, ya. Tidak boleh. Titik. Harus ditaati. Kalau suami sudah ngomong gitu, wajib istri taat. Dan apalagi tadi sudah disebutkan dia cemburu, ya jangan dibiarkan, ya, jangan dibiarkan seperti itu. Maka dari itu <clears throat> eh, kita katakan bahwa persoalan ini jangan hanya dilihat dari sisi hukumnya saja, namun harus ditinjau ke depannya. Dalam arti bisa saja kalau itu menjadi kebiasaan ya siapa yang aman daripada fitnah yakni ketergodaan saya jadi yang laki-laki tergoda oleh wanita-wanita lain selain istrinya bisa jadi pula si istri tergoda oleh yang laki-laki ya sehingga <clears throat> hal ini harus uh, apa diperhatikan ya jangan bermudah-mudahan dalam bab ini sehingga bisa terjerumus pada perkara yang bisa nantinya menjadi suatu penyesalan ya Allahu alam bisawab mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين